Saya ambilkan yang termudah apa yang dibahas oleh Syekh Ali Hasan pembahasan yang dibawakan oleh Syekh Musa Nasr agak berat tentang tafsir oleh Syekh Basin Al-Jawabirah lebih berat lagi tentang mustalah hadis saya ambilkan yang mudah bagi saya yaitu apa yang dibahas oleh Syekh Ali Hasan Hafidhullah karena salah satu sifat dari ilmu bahwa kita tidak boleh memasuki yang bukan wilayah kita. Ya. Sebagaimana harta itu ada sia-sia, mubadir, maka begitu juga ilmu. Begitu juga ilmu ada sifat mubazir. Maka tidak boleh kita membahas tentang berdalam-dalam di hadapan orang yang bukan wilayahnya. Ya. Yeah. Oleh karena itu ketika Syu'bah bin Hujjah berbicara tentang mustalahul hadis di hadapan orang-orang awam ditegur oleh gurunya Al-Amash